Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih. Kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini, sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak. Kenapa? Akan dilanjutkan oleh Fodamara. Akan dilanjutkan oleh FSRMM akan dilanjutkan oleh anak-anak muda satu meninggal seribu anak muda akan melanjutkan apa yang dia sedihkan justru dia bersyukur kenapa dengan mati malam ini besok dosa tak bertambah dengan mati malam ini besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi selesai dosanya Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair kalau kau tambah umurku hidup besok pagi tambahkan kebaikan bertambah. Wajah mauta ra'atan li min kulli syar kalau kau takdirkan mati malam ini berhenti dari dosa istirahat dari perbuatan maksiat maka orang Islam itu ala ketahuilah inna aulia Allah orang-orang yang menolong agama Allah bagaimana sifat mereka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun la khaufun tak ada takut wala hum yahzanun tak ada sedih oh kalau tak ada takut berarti tak takut mati tak takut anak hilang tak takut isteri hilang tak takut nyawa melayang tak takut harta diambil orang adakah rasa cemas itu ada setiap manusia selagi masih hidup selagi hayat di kandung badan selagi ruh masih bersemayam dalam jasad rasa-rasa itu ada tetap dan setan selalu membisikkan asyaitan ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya setan senantiasa membisikkan takutlah kau mati takutlah kau sedih takutlah kau anakmu takutlah kau susah takutlah kau deo takutlah kau merarat takutlah takutlah rasa takut itu terus dihembuskan tapi kita tetap melawan la ilaha illallah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah at-tahiyatul mubarakatuh salawatun tayyibatu lillah kuatnya telunjuk mengalahkan kekuatan setan maka ketika telunjuk mata melihat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah kuatnya mengusir setan mulutnya Allah Allah apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa taala maka yang pertama ingin dilakukan dengan perputaran waktu itu adalah liya'lamallahul ladzina amanu yang kedua wa yattakhidha minkum shuhada. Allah ingin melihat mana yang mati syahid yang mati konyol banyak berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin Berapa yang mati sakau karena narkoba? Berapa yang mati berzina? Berapa yang mati buat dosa? Berapa yang mati buat maksiat? Kenapa? Perputaran waktu. Duit tak ada, ingin juga mabuk. Dibuat kopi, dituang spiritus, minum, bukan mabuk, mati. Ingin berzina, umur sudah 70 tahun, ingin juga berzina. Nafsu besar tenaga kurang, dituangkan Viagra, diminum, jantung berdetak tak terang, mati. Kap 70 dituang minyak pesawat meletup mati mati di lokalisasi karena ingin berzina ingin berzina menggebu-gebu nafsu syahwat ingin berzina dulu waktu muda tak sempat buat dosa sekarang setelah tua duit banyak mau buat dosa umur 71 selera 17 mati dalam keadaan Allah ingin lihat wayat yattaza kum syuhada Allah ingin melihat siapa yang mati syahid melambai tiang gantungan seperti lambaian bidadari di mata Sayyid Kutub semua orang ingin menangguhkan kalau bisa Sayyid Kutub penjara seumur hidup saja kalau bisa jangan dihukum pancung jangan digantung di tiang gantungan Mesir tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah anak muda sekarang kalau dikasih dia daun sirih dikasih ujungnya itu kapur diletakkan gambir potong gambir sedikit lalu diletakkan di situ pinang diikat lalu kemudian dikunyahkan oh dia muntahkan apa ini dia belum merasakan manisnya tapi nenek-neneknya yang tua orang-orang Melayu lama yang giginya hitam karena makan itu kalau tak kena itu satu hari habis manis sepah dibuang bagi yang tak merasakan manisnya bagi yang sudah merasakan begitu dia telan sama sepah-sepahnya dia telan sama sekali yang pertama kali belajar minum kopi apa ini kasihan anak SD minum kopi apa ini tapi bagi yang sudah kalau tak ada kopi tak keluar ini bertamu mana kopi mana untung saya tak candu kopi kalau sempat saya candu kopi ini aku tak jalan kopi dulu begitu menengok kopi baru keluar hadisnya begitu menengok kopi baru keluar ayatnya tapi saya tak candu kopi memang tak pernah minum kopi bersyukurlah orang-orang yang belum merasakan manisnya kenikmatan dunia. Kenapa? Karena dia sudah melancur-lancur merasakan manisnya iman. Orang yang belum merasakan manisnya pengajian bingung. Bapak ini kenapa? Subuh datang, zuhur datang, asar datang. Anak-anak muda ini kenapa? Anak-anak muda yang sudah merasakan manisnya mengaji, manisnya iman, yang belum merasakan heran dia. Orang-orang yang sudah merasakan manisnya sepeda ontel, kita yang tak paham heran ini orang sepeda motor sudah ada bekayuh juga ah, lagi pagi-pagi tapi dia merasakan kamu belum merasakan manisnya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT nenek-nenek umur 70 tahun belum merasakan manisnya update status Ya heran nengok cucu-cucunya apalah kalian ini apa kata cucunya itulah nenek belum merasakan manisnya update status nih. Bagaimana dengan orang yang sudah merasakan manisnya iman kalau tidak datang ujian itu dia heran. Ujian mana? Kenapa tak datang? Dia sudah merasakan halawatal iman, manisnya iman. Macam kuih melaka. Kuih melaka. Kalau baru tekunya pertama asin, karena dia baru kunyah kelapanya dengan garamnya. Begitu dia kunyah agak sedikit, mulai dia terasa. Tapi begitu dia kunyah sama gula merahnya, meletup di dalam mulutnya. Us, merasakan manisnya iman. Inilah gula merah yang sampai sekarang orang barat bingung. Cemana bisa gula merah ini masuk dalam? Apa disuntikkan gitu deh. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merasakan manisnya iman. Sayyid Kutub merasakan manisnya iman. Mati di tiang gantungan. Umar Mukhtar merasakan manisnya iman. Mati di tiang gantungan. Il Imam asy Hasan Al-Banna merasakan manisnya manisnya iman. Ini orang-orang modern. Nanti kalau saya ceritakan tentang sahabat yang mati ah itu kan zaman dulu Said Kutub di abad sekarang 1966 Imam Hasan Al-Banna masih abad kita sekarang sezaman dengan kita mereka merasakan manisnya